TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Hei laki-laki tidak tahu diri Ketahuilah Ini Mbak Yuku adalah pimpinan dari perguruan Kembang Hitam Nyai Kembang Hitam kini tidak ada lagi di dalam perguruan kami hmm. Lalu di manakah ia berada saat ini? Dan juga Kayan putraku. Hmm. Aku tidak ada urusan denganmu. Menyingkirlah, cepat. Atau kau akan berkenalan dengan kami dari perguruan Kemang Hitam. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang ya. sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol, Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Margaret sebagai Diah Warih, Ana Sambayon sebagai Lastri, Iren sebagai Ningrum, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ning Cilik yang merasa kasihan pada Kayan Manggala memperdaya Watu Galong dan Watu Dulur untuk mencari burung. Ketika kedua kakek itu meninggalkan tempat di mana Kayan berada, Ning Cilik mendekati Kayan guna memberikan tanda untuk melarikan diri. Tetapi Kayan yang tidak menyadari hal tersebut malah menubruk Ning Cilik yang datang mendekat dengan totokan-totokan. Ketika Watu Galong dan Watu Dulur menyadari hal itu, mereka segera kembali menolong Ning Cilik, junjungannya, dan kemudian mengejar Kayan Manggala. Kayan yang menyadari tidak mungkin lagi lari jauh, segera bersembunyi di lubang besar yang terdapat di relung pohon. itu. <laughs> Aku kira benar. Dugaan kakek Watu Galong dan Watu Dulur. Ia masih berada di sekitar tempat ini. Hah? Itu dia. Oh, celaka. Ning Cilik telah melihatku. Aku harus keluar dari tempat ini. Kakek, itu di sana. Aku melihat bayangannya di sebelah timur sana, Kek. Ikuti aku, Kek. Hup. maksudnya? Ning cilik melesat ke arah timur dan mengajak kedua kaki itu. Ah, kesempatan. Aku tidak boleh menyanyiakan kesempatan sebaik ini. harus berlari terus. Aku tidak boleh berhenti. Aku harus berlari sejauh-jauhnya. Kayan Manggala berlari terus. Ia berlari sejak pagi hari hingga matahari kian menjadi tinggi. Dan ketika tenaganya telah terkuras habis, Dewa Tagung, habis, habis sudah rasanya tenagaku. Aku tidak dapat lagi berlari lebih jauh lagi. Aku harus beristirahat dan mengumpulkan tenagaku kembali. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Ning Cilik justru mengalihkan perhatian kakek Watu Galong dan Watu Dulur? Apakah dia sengaja ingin menyelamatkan aku? Iya, pastilah itu disengajanya. Wah, celaka. Urusan mencari burung pun pastilah itu rencananya untuk menyelamatkan aku. gila. Ya, benar-benar gila aku justru menyakitinya. Menyakiti Ning Cilik yang akan memberikan kesempatan padaku untuk lari. Biarlah, ku simpan semua pertolongannya sebagai budi yang harus kubalas. Aku harus meneruskan kembali perjalananku. Eh, sepertinya aku justru mengambil arah yang salah. Ini justru menuju hutan tempat Bibi Lastri. Gila, Aku tidak mau kembali ke sana. Lalu, kemana sekarang aku harus pergi? Dewata Agung, tunjukkanlah jalan padaku agar aku dapat menemui ibuku. Ibuku yang telah lama meninggalkan aku. Manggala yang telah merasa letih berjalan selangkah demi selangkah ke arah utara. Kita tinggalkan dahulu Kayan yang tengah mencari ibunya Anting Wulan. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah Lastri di tengah hutan Muncang Rinjani dan Endah muridku telah tewas. Ah, aku benar-benar tidak percaya. Aku tidak dapat mempercayai hal itu. Tapi saya mendapat keterangan itu dengan jelas dari penduduk kota Rupada yang sempat mengintip pertempuran itu dari kejauhan. Menurut mereka, kematiannya disebabkan oleh kelompok tongkat merah. Tongkat merah adalah perguruan pengemis yang sangat kuat, Mbak Yu. Kita akan tinggalkan tempat kita secepatnya. Dan aku akan memulai gerakan kita justru dari perguruan tongkat merah. Lalu, bagaimana dengan beberapa orang teman kami yang belum siap, Mbak Yu? Hmm. Hmm. Aku kira itu tugasmu, Wari. Aku tidak membawa orang-orang bodoh di dalam rencana besar kita. Aku tidak menyempatkan diri untuk mengubur mereka. Karena itu, aku minta kau selesaikan saja mereka semuanya, semua yang belum menyiapkan diri mereka. Saya akan melakukannya, Mbak Yu. Dan berarti Kelompok kita hanya tinggal 20 orang, tidak termasuk Mbak Ilastri. Ya, bersiaplah. Besok pagi-pagi kita akan berangkat. Dan tugasmu malam ini adalah melenyapkan mereka semua. Mereka yang belum siap. Lakukan dengan baik. Jangan sampai gagal. kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat. Bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. wanita yang telah menguasai Aji Pamungkas bersekutuan dengan siluman tidak mendapat kesulitan sedikitpun untuk membunuh teman-temannya. Menjelang pagi hari, Lastri berangkat bersama 20 orang murid andalannya, meninggalkan delapan bekas orang muridnya yang telah menjadi mayat dengan mata mendelik dan lidah terjulur. wanita itu terus berlari cepat keluar dari hutan Muncang. Tanpa disadarinya, ketika ia tengah berlari di pinggir desa Muncang, seorang laki-laki yang tengah berjalan tertatih-tatih melihat kelebat dari bayangan mereka. Oh, apa itu? Wanita-wanita berlari dengan cepat sekali menuju arah barat. Hmm, mencurigakan sekali. Aku akan melihatnya. Jangan-jangan mereka adalah wanita yang dimaksud Kakang Sitakeling yang katanya mempunyai hubungan dengan istriku Anting Bulan. Itu dia bayang mereka. Aku akan menyusulnya dan bertanya pada mereka. Hup, tunggu! Berhenti! Siapakah kau ini? Hei, orang gagah. Apa maksudmu mengganggu perjalanan kami? Apakah kalian adalah wanita-wanita dari perguruan kemang hitam? Hmm. Ada apakah keperluanmu menanyakan itu? Aku ingin menanyakan wanita yang menjadi pimpinanmu yaitu Nyai Kembang Hitam. Nyai Kembang Hitam? Hmm. Hmm. Mbak Yu, pastilah laki-laki itu adalah suami dari Nyai Kembang Hitam. Hmm? <laughs> Kau benar, Wari. Aku juga menduga demikian. Nyai Kembang Hitam pastilah mempunyai suami yang telah pergi meninggalkannya. Tetapi dahulu ia berpura-pura tidak mempunyai suami. Hmm? benar. Aku adalah suami dari Nyai Kembang Hitam. Aku adalah ayah dari Kayan. Di manakah sekarang pimpinan kalian? Hei, laki-laki tidak tahu diri. Ketahuilah, ini Bayuku adalah pimpinan dari perguruan Kembang Hitam. Nyai Kembang Hitam kini tidak ada lagi di dalam perguruan kami. Hmm. Lalu di manakah ia berada saat ini? Dan juga Kayan putraku. Hmm. Aku tidak ada urusan denganmu. Menyingkirlah. Cepat! Atau kau akan berkenalan dengan kami dari perguruan Kemang Hitam. Tidak akan mungkin aku melepaskan kalian semua ini, Nona-Nona. Tidak. 13 tahun aku kehilangan istriku. Dan kini, aku bertemu dengan kalian yang mengetahui keadaannya. Masa akan lepaskan saja kesempatan ini? kurang ajar. Agaknya engkau hendak mencari mampus laki-laki tak tahu diri. Hmm. Ya, Aku ingin laki-laki itu mati saat ini, Wari. Lakukanlah. Biarlah saya yang menyelesaikannya, Mbak Yu. Saya tidak tahan melihat kepongahan sikap laki-laki itu. Aku mohon sekali lagi. Katakanlah, Nona. Jika memang kalian mengetahui di mana istriku berada. Bukankah ia juga adalah pimpinan kalian? Setidak-tidaknya, pernah menjadi pimpinan kalian dahulu. Tutup mulutmu. Wanita itu sudah kami buat mampus. tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Loh, loh, Baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas panas pada anak-anaknya, Procol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol Sirup. Procol Sirup, produksi Kalbe Farma. Apa? Kalian telah... telah... kurang ajar. Ya, mampuslah kau. Ya. Ya. Fajar, tunggu. Jangan ikut campur, Wari. Biarkan saja Ningru menyelesaikannya. Uh, uh, uh, iya, iya. Biarkan saja aku yang menyelesaikannya, Wari. Kau mau mengeluarkan ilmu silumanmu. Lakukanlah. Aku tidak gentar. Lastri terkejut manakala mendengar kata-kata dari laki-laki yang mengaku suami dari Nyai Kembang Hitam. Mendengar kata-kata itu, Lastri tiba-tiba teringat akan kematian dua orang muridnya. Mundur! Biar aku yang menyelesaikan pembunuh murid-muridku. Tapi, aku, aku, mundur! Pembunuh, Rinjani, Endah, Berterus teranglah, hei laki-laki gagah. Kau pastilah pembunuh dari dua orang muridku di kota Rupada. Kau tidak bisa mungkir. Kau mengerti yang akan diterapkan oleh Ningro muridku? Dengan demikian, kau pastilah pembunuhnya. Aku bukan pembunuhnya. Aku tidak membunuh mereka. Muridmu itu membunuh diri dengan menggigit putus lidahnya. Hmm. Dan kau laki-laki yang mengalahkannya? Hmm? Hei, apakah engkau orang perguruan tongkat merah? Tokoh-tokoh tokat merah adalah sahabat-sahabatku. Untuk apa kau tanyakan hal itu? Cukup, Wari. Bagus. Kau telah datang sendiri untuk menghantarkan nyawamu. Bersiaplah untuk mampus, hei laki-laki sambang. hebat sekali kepandaian wanita lawanku ini. Hmm, pastilah wanita ini telah berhasil mengalahkan Bulan dan merebut kedudukan pimpinan di perguruan kembang hitam ini. Hup, hup. Ya. Gerakan-gerakannya hampir tidak berbeda dengan gerakan Dinda Wulan. Ya, ini adalah Banyu Cakrabuana. Oh, aku harus menghadapinya dengan Aji Jala Sukma. Begitu Jala Sukma digelarkan Saka Palwaguna, laki-laki perkasa yang merupakan mahawira dari kerajaan besar Mataram, berkelebat, tubuhnya berputar mengitari lawannya. Oh, ilmu apakah ini? Ah, mm, ah, Tenagaku rasa-rasanya terhambat. Oh, aku tidak boleh membuang waktu lagi. Aku harus mengeterapkan aji pamungkasku. Hmm. Hmm. Raden Saka Palwaguna terkesiap ketika melihat perubahan yang terjadi pada diri lawannya. Tubuh wanita di hadapannya berubah demikian menyeramkan. Sisik tebal mulai bermunculan di seluruh tubuhnya. Sisik berwarna keemasan. Matanya berubah menjadi sipit akan tetapi terlihat begitu menakutkan, mencorong bagaikan mengeluarkan api. Dan pada saat itu, Raden Saka merasakan ikatannya yang merupakan kekuatan dari Aji Jala Sukma menjadi mengendor. Celaka, aku tidak dapat lagi membendung kekuatan lawanku. Hup, ya, uh, gila. Kini ia menyerangku bagaikan ombak yang menggulung tubuhku. Ya, ya, ya, ya, ya eh, Kau tidak akan mampu menghadapiku, oh. anak muda. Tidak akan mampu. Sekarang, dari mana kematianmu. Bunuh laki-laki itu, Wari. Ningrum. Baik, Mbak Yu. Raden Saka terlempar kembali oleh pukulan-pukulan Warih dan Ningrum. Sementara itu, Lastri telah kembali pada wujudnya semula. Ah, Ningrum, Warih, ya. mari kita kembali lanjutkan perjalanan kita. Hup, hup, hup. segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa Pak. kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Sekelompok wanita dari perguruan kembang hitam itu akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tubuh Raden Saka Palwakuna yang tergolek tanpa daya. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.